أولئك العصاة أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام wa innama yanzuruna fima fa'alt fada'a biqadahin min ma'in ba'dal 'asr fashariba rawahu dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan beliau keluar pada fathu Makkah yakni pada tahun fathu Makkah yakni pada tahun ke-8 Hijriah. Beliau keluar ke Mekah di bulan Ramadan, yakni bersafar dari Madinah ke Mekah. Fasoma yakni setelah kemenangan kaum muslimin setelah Fathu Mekah. Fasoma hatta balagha qura al-ghamim. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa di dalam safar tersebut hatta balagha al ghamim hingga beliau sampai ke tempat yang disebut dengan al ghamim yakni antara uh, Madinah dan Makkah yang disebutkan kurang lebih tiga mil dari Asfan dari kota Asfan. Nah, yakni di pertengahan jalan. Fasawman nas maka manusia pun berpuasa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Tsumma da'a biqadahin mimma'in. Kemudian setelah itu sesampainya di Qura Al-Ghamim maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta segelas air untuk beliau minum yakni membatalkan puasanya farafa'ahu lalu Rasulullah mengangkat gelas yang berisi air minum itu hingga manusia melihatnya Thumma syariba. Kemudian Rasulullah minum. Faqila lahu ba'da dhalik. Lalu setelah itu dikatakan kepada beliau Alayhi salatu wassalam inna ba'dan nas qada soma. Sesungguhnya sebagian manusia masih berpuasa. Faqala ulaikal usad, ulaikal usad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mereka itu adalah pelaku maksiat, mereka itu adalah pelaku maksiat di dalam lafad faqilalahu dalam lafad yang lain dikatakan kepada Rasulullah innan nasa qad syaqqa alaihi bahwa manusia telah berat atas mereka berpuasa. Naam di dalam safar tersebut. Wa innama yanzuruna fima fa'alta dan mereka melihat apa yang engkau lakukan ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mendengar berita tersebut Fada'a biqadahin mimma'in. Maka beliau meminta segelas air ba'dal asr fasyariba. Setelah sholat asar lalu beliau minum. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dibatalkan setelah sholatul asr. Ini dalam salah satu riwayat. Naam, berkata Asy-Syarih rahimahullahu taala, al-mufradat yang pertama mufradatnya hadis ini kharaja ay fil ashir min Ramadan sanata thaman min al hijrah. Beliau keluar yaitu pada 10 Ramadan di hari yang ke-10 dari bulan Ramadan pada tahun 8 Hijriah, yakni amal Amul Fath Fathu Makkah setelah kemenangan kaum muslimin. Qura al-Ghamim yakni Qura bil kaf ba'daha ra wal ghamim bi fathil ghain Naam ghamim. Wa al ghamim wadin amama asfan ala thalathati amyal min asfan. al ghamim adalah lembah yang berada di depan di hadapan kota Asfan 3 mil dari Asfan. Kemudian qadah qadah adalah inaun yurwa atau yurwi ar-rajulaini yaitu bejana air yang bisa me, me, me, apa namanya melepaskan dahaga dua orang. yakni maksudnya kadar besarnya kodah ini adalah gelas yang kira-kira bisa melepaskan haus dari dua orang. Syakku alaihim ay at'abahum wa thaqul alaihim yakni as-siyam fis safar. Nah, diberitakan kepada Nabi bahwa manusia berat yakni berat, melelahkan dan memberatkan mereka untuk berpuasa di dalam safar tersebut. Kemudian yang kedua al-bahas pembahasan hadis ini akhraja Muslim hadal haditha min tariqi Muhammad bin al-Muthanna an Abdul Wahab yakni Ibni Abdul Majid an Ja'far an abihi an Jabir radhiyallahu taala anhu bilafdhil awal alladhi saqahu al-musannif thumma qala Muslim Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dari jalan Muhammad bin Musanna dari Abdul Wahab ibn yakni Ibnu Abdul Majid dari Ja'far dari ayahnya dari Jabir radhiyallahu taala anhu dengan lafaz yang pertama yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullahu taala. Thumma qala Muslim, kemudian Imam Muslim mengatakan wa haddatsahu Qutaibah ibnu Sa'id haddatsana Abdul Aziz yakni Ad-Darawardi an Ja'far bihadal isnad. Kemudian Imam Muslim mengatakan telah menceritakannya hadis ini wa haddatsanahu Kutaybah. Kutaybah telah menceritakannya kepada kami yakni Kutaybah Ibnu Sa'id. Kutaybah Ibnu Sa'id mengatakan menceritakan kepada kami Abdul Aziz yakni Ad-Darawardi dari Ja'far dengan sanad ini. Wazada faqila lahu dan ada tambahan di dalam lafaz ini dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna nasa qad syaqqa alaihi siyam wa inna ma yanzuruna fima fa'alta." Fada'a biqadahin mimma'in ba'dal asr. Yaitu tambahannya bahwa manusia memberatkan mereka berpuasa dan mereka menunggu apa yang antum lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta segelas air setelah salatul asr. Naam, lalu beliau meminumnya. Wa qad fi lafdhin lil Bukhari wa Muslim min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah fi Ramadan fasawma hatta balagha al-kadid aftara fa aftara nas Dan telah datang dalam lafaz Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Makkah di Ramadan Lalu beliau berpuasa hingga mencapai Al-Kadid, yakni nama sebuah tempat Al-Kadid, yaitu beliau berbuka dan manusia berbuka. Naam, qala al-Bukhari berkata Imam Bukhari, Al-Kadid adalah maun baina asfan wa qad wa kudaid. Naam, Qadid adalah tempat yang di situ terdapat padanya air. Ya, yang terletak antara Aspan dan Kudait. Ini nama tempat Aspan dan Kudait. Ada yang disebut dengan Kadid, ya di situ tempat air. Nah, maka Rasulullah SAW sesampainya di situ beliau berbuka dan manusia pun berbuka. Wa fi lil Bukhari wa Muslim min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah Fasoma hatta balagu asfan, thumma da'a bima'in farafa'ahu ila yadehi liyuriyahun nas fa'aftara. Dalam lafad Bukhari Muslim yang lain dari hadis Ibnu Abbas juga radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah ke Makkah. Keluar dari Madinah ke Makkah. Fasoma hatta balagu asfan. Beliau berpuasa hingga mencapai negeri atau tempat Asfa wilayah Asfan kemudian beliau meminta segelas air lalu mengangkatnya memperlihatkan kepada manusia lalu beliau berbuka Nah, ini juga dalam lafaz Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Walaysa baina hadhihi riwayat kabiru ta'arudin, karena hadhihi al-amakin wa hiya Qura al-Ghamim wal-Kadid wa Asfan mutaqaribah wa adnaha ilal Madinati al-Kadid wa adnaha ilal Madinati al-Kadid fayajuzu nisbatu makanil fitr ila kulli wahidin minha litaqarubiha litaqarubiha Naam dan tidaklah riwayat-riwayat ini terdapat perbedaan yang nampak atau perbedaan yang menonjol disebabkan karena tempat-tempat yang disebutkan ini yaitu Qura Al-Ghamim, kemudian Al-Kadid dan juga Asfan, ini semua berdekatan tempatnya dan yang paling dekat dengan Madinah adalah Al-Kadid. Al-Kadid yaitu antara Asfan dan Qudaid. Maka tidak mengapa ya menisbahkan tempat berbuka ya di salah satu dari tiga tempat ini karena semuanya berdekatan sehingga perbedaan riwayat ini tidak mempengaruhi keabsahan hadis. Naam. Barakallahu fikum. Artinya perbedaan yang bisa dikompromikan. Ya. Sehingga tidak ada pertentangan. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga mayufidul hadis, yaitu kesimpulan faedah dari hadis. Berkata Syarih rahimahullah, yang pertama jawazul fitr lil musafir hatta walau kana qad istahala alaihi Ramadan fil hadar. Qad istahalla alaihi Ramadan fil hadar. Nah, itu yang lebih tepat insyaallah. Yang ke, yang pertama bolehnya berfitr yakni berbuka bagi musafir sekalipun ya memudahkan ya atau sekalipun kalau kita baca istahalla alaihi ramadan fil hadar sekalipun apa e, waktu sudah mendekat untuk berbuka ya seperti yang dilakukan Rasulullah badal asr itu sudah dekat ya Nah, kalau dibaca istahala dari kata sahal, ifta'ala istahala. Berarti walaupun apa? Uh, mudah ya atas seseorang ya untuk berpuasa namun boleh baginya untuk berbuka karena dia musafir. Ya. Karena dia apa? Musafir. Naam hukum asalnya adalah jawaz, yakni boleh berbuka bagi musafir sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Musafir atau orang yang sakit itu semua udur yang syar'i untuk bolehnya membatalkan puasa. Naam, tidak mesti apalagi kalau kalau memberatkan maka ini hukum ya khusus yang disebutkan Rasulullah al-usad. Artinya ya haram bagi seseorang yang bersafar kalau memberatkannya, menyulitkannya untuk dia berpuasa. Hukumnya berubah menjadi haram. Karena Rasulullah menghukumi mereka itu adalah orang yang usot. Ya, orang yang bermaksiat. Maka di sini Syekh rahimahullah taala mengatakan jawaz al-fitr lil musafir. Hukum asalnya boleh berbuka bagi musafir. Ya, walaupun memudahkan dia untuk berpuasa ataupun ya walaupun uh, naam apa sudah mendekati waktu ya maksudnya waktu berbuka nah karena asalnya dia musa musafir jika memberatkan maka menjadi wajib untuk dia berbuka haram untuk dia ber, berpuasa karena memberatkan Nah, demikian barakallahu fikum. Jika tidak, maka boleh berbuka artinya boleh juga dia berpuasa. Ya, karena di sini Rasulullah SAW berpuasa, ya, bersafar dari Madinah ke Makkah. Tapi dibatalkan. Kemudian faedah yang kedua annahu yata'ayyanu 'alal musafir al-fitr idza amarahu imam bidzalika lil maslahah. Ya, yang kedua ada faedah di sini bahwa seorang musafir wajib berbuka ketika diperintah oleh imamnya, ya, oleh pimpinannya karena maslahat, ya, karena adanya maslahat dan menghilangkan mafsadah. Nah, ini faedah yang kedua di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagai imam memerintahkan kepada manusia ya untuk ber, berbuka sehingga yang tidak mengikutinya ya maka Nabi SAW ya mengatakan usot kepada mereka karena ya memberatkan bagi mereka. Nah, yang ketiga ya di sini perlu ditekankan bahwa seandainya ya karena di dalam riwayat ini ada ada ada riwayat yang kedua dalam riwayat Muslim tadi itu memberatkan ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan bagaimana kalau tidak memberatkan. Ya, seorang musafir bersafar ya. Kemudian pimpinannya memerintahkan dia untuk berbuka dalam keadaan tidak memberatkan bagi dia. Nah, wallahu alam bisawab ya. Kalau melihat ya mendengarkan faedah yang kedua ini dari Syarih rahimahullah maka sebaiknya sepantasnya bagi musafir tadi itu mengikuti ya imamnya atau pimpinan safarnya tadi untuk dia berbuka. Naam. Ya karena dalam safar itu disyariatkan apa adanya amir, adanya pimpinan, ya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah ya me, apa namanya memiliki kedudukan ya selain imam amir dalam wilayah, juga amir dalam safar. Ya. Maka ketika ya imam atau amir memerintahkan untuk berbuka karena maslahat yang dia lihat ya dan menghilangkan mafsadat, maka sepantasnya untuk al-musafirun berbuka. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Kemudian faedah yang ketiga, annahu Nah, sekali lagi walaupun asalnya tidak memberatkan bagi musafir itu boleh, ya. Boleh ber, berbuka walaupun tidak memberatkan dalam berpuasa. Yang ketiga annahu yambagi lil imam arifku bir ra'iyati wa daf'il masyaqqati anhum. Sepantasnya bagi pemimpin berlemah lembut dengan uh, mar'iyahnya yakni yang dipimpinnya birra'iyah wa daf'il masyaqqati anhum dan sepantasnya menghilangkan hal yang memberatkan dari mereka. Nah, hal yang memberatkan bagi ra'iyahnya. Nah, demikian barakallahu fikum terkait dengan hukum ya berpuasa bagi musafir. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan pada hadis yang berikutnya, kita kembali uh, mengambil faedah dari Syekh Abdullah Ali Basam. Nah, terkait dengan hadis yang sebelumnya, yaitu pembahasan apa? Terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Nah, terkait dengan hadis yang al muntah itu sudah kita jelaskan bahwasanya dia tidak membatalkan puasa kalau tidak sengaja dan yang sengaja itu membatalkan puasa. Ya, juga terkait dengan uh, apa namanya? dalam hal ini suntikan ya, bentuk pengobatan. Nah, itu tidak membatalkan puasa kalau suntikan itu suntikan pengobatan pada kulit bukan untuk makanan seperti impus ya. Nah, kemudian bercelak ya itu tidak membatalkan puasa. Tapi kita bacakan faidah dari Syekh <clears throat> rahimahullah taala terkait dengan uh, hadis Al-Qai ini ada faidah yang beliau nukilkan di sini dari Koror Majma' al-Fiqh islami ya, yaitu uh, kesepakatan atau musyawarah dari kumpulan para ulama di Majma' al-Fiqh islami terkait dengan al-mufattirat fi majalit tadawi terkait dengan pembatal-pembatal dalam hal pengobatan ya dalam hal pengobatan medis mana hal-hal yang membatalkan mana yang tidak Nah, maka diputuskan dari musyawarah para ulama di Majma' Fiqh Islami tentunya dengan konsultasi setelah konsultasi dengan para ahli medis ya maka qarrara mayali mereka memutuskan ya sebagai berikut yang pertama al-umur al-atiyah la tu'tabaru minal mufattirat yaitu perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa ya perkara-perkara yang tidak sampai membatalkan puasa. Yang pertama, kotrotul ain, ya seperti tetesan mata atau tetes telinga. Enam, atau tetes hidung, ya maka itu tidak membatalkan puasa idajtanaba ibtila'u ma nufida ilal halq selama orang itu menjauhi ya untuk menelan apa yang sampai ke tenggorokan jadi apa yang sampai meresap ke tenggorokan jangan ditelan. Maka itu tidak sampai membatalkan puasa. Ya, baik itu tetes mata, tetes telinga atau tetes hidung. Ya. Nah. Kemudian juga ya alat-alat yang diletakkan di bawah lisan ya dari alat-alat sebagai bentuk pengobatan ya selama tidak menelan apa yang masuk ke tenggorokan, itu juga tidak membatalkan puasa. Nah, ya dan yang semisalnya di sini banyak beliau sebutkan, ya termasuk apa kadang pengobatan gigi, ya gigi berlubang diobati ada semprotan cairan dan seterusnya itu tidak membatalkan puasa selama tidak sengaja untuk menelan apa yang ya sampai ke tenggorokan. Naam. Al-madmada wal gharghara wa bakha' al-ilaj al-mawdu'i lil fam. Naam, idza tuniba ibtila ma nufida ila al-halq. Naam, maka itu tidak membatalkan ya apa namanya semprotan-semprotan cairan yang dipakai berkumur kadang ya yang diletakkan dimasukkan ke mulut ya selama tidak ditelan apa yang menembus tenggorokan tidak ditelan maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, hafrusin ya me, melubangi gigi ya sebagai pengobatan atau mencabut gigi, membersihkan gigi ya bersikat gigi, berodol ya semua itu tidak membatalkan puasa tuniba ibtila manufida ilal halq selama dijauhi ya menelan apa yang sampai ke tenggorok ke tenggorokan. Nah, bius takdir ya juga ya tidak membatalkan puasa. Malam yu'til marid, malam yu'tul marid as-sawail. Selama orang yang sakit yang dibius itu tadi tidak diberikan apa? E, cairan-cairan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya, kalau cuma dibius itu tidak sampai membatalkan puasa. Nah, Demikian barakallahu fikum ya pengobatan-pengobatan yang sejenis apa yang disebutkan oleh beliau ya itu tidak membatalkan puasa. Nah, ya orang wanita-wanita yang hamil yang kadang melakukan pemeriksaan rahimnya ya memasukkan teleskop dan sebagainya ya itu tidak membatalkan puasa Nah, kemudian beliau juga menyebutkan al-qai ghairul al-muta'ammad bi khilafil mutaammid al-qai ghair al-muta'ammid bi khilafil muta'ammid. Nah, yaitu muntah yang tidak sengaja. Itu tidak membatalkan puasa kecuali berbeda dengan yang sengaja. Nah, karena telah terdahulu hadisnya beliau hasankan ya. Ala khilaf ulama ada yang menghasankan, ada yang mendoifkannya. Nah, akan tetapi maknanya adalah makna yang sahih bahwasanya muntah yang tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Adapun yang sengaja maka itu membatalkan puasa. Nah, demikian barakallahu fikum faedah dari Syekh terkait dengan hadis Al-Qai. Nah, wallahu alam bisawab uh, sebelum saya tutup majelis ini, barakallahu fikum, saya ingin mengingatkan pada antum sekalian uh, bahwasanya nah, saya melihat sebagian antum yang masih dalam sholat memakai masker. Afwan, saya kebetulan tadi bersampingan saya dengan uh, eh, Ahuna Yahya. Nah, jadi saya ingat langsung muncul di benak saya. Nah, apakah itu masih diwajibkan oleh penguasa pemerintah dalam hal ini atau tidak karena pada asalnya memakai masker menutup mulut itu dilarang di dalam sholat. Ya. Rasulullah Sallallahu SAW dalam riwayat yang sahih melarang naha ya beliau melarang seseorang ayyughat dia wajhahu fi shalah. Ya, melarang untuk menutup wajahnya di dalam salat. Maka memakai masker itu bagian dari menutup wajah. Afwan, kalau kemarin itu kita fatwa ulama disyariatkan karena itu seruan dari penguasa. Adanya sebab. Adanya sebab apa? Corona. Ya. Namun Wallahu alam makanya saya tidak punya ilmu yang pasti dalam hal ini karena itu bukan uh, bidang saya dan saya tidak kurang perhatian dengan informasi seperti ini apakah pemerintah sudah mencabut nah sudah mencabut jazakumullah khair nah kalau benar-benar ya dan itu informasinya seperti itu pemerintah sudah mencabut berarti memakai masker di dalam sholat tidak dibolehkan barakallahu fikum. Ada larangannya. Dalam arti berarti haram. Ya. Karena ada larangannya. Al-asl fin nahi al-haram. Asalnya dalam larangan haram kecuali ada dalil yang memalingkannya. Maka saya ingatkan kepada ikhwah ya, kecuali kecuali afwan, kalau sakit ya, itu pun kalau memang masih ada corona. Ya, kalau sakit dikhawatirkan. Jadi dia pakai tetap memakai masker ya, karena khawatir ya kondisi belum stabil. Tapi kalau sehat dan pemerintah sudah mencabut berarti kembali kepada hukum syariah. Hukum da dalil maksud saya, kembali kepada dalil. Ya, Berarti sudah tidak ada yang memalingkan dari kewajiban tidak boleh kewajiban membuka wajah dan tidak bolehnya menutup wajah. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat barakallahu fikum karena saya masih melihat sebagian ikhwah. Jadi tolong kita saling mengingatkan. Labas. Ya, ini kebaikan insyaallah taala. Naam. Barakallahu fikum. Demikian jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.